اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar dan melihat berita bahwa hari Ashura identik dengan Syiah. Dan ini terjadi perayaannya di Jawa Tengah dan Sulawesi. Masyarakat membubarkan mereka. Pertanyaannya adalah yang benar itu seperti apa? Bagaimana bunyi hadis sahih Pak Ustaz mengenai Asyura? Mahaza hari apa ini? Kata Nabi kepada Yahudi di Madinah. Karena orang di Madinah itu banyak yang tidak makan tak minum pada tanggal 10 Muharram. Mahaza, hari apa ini? Kenapa kalian tak makan tak minum? Lalu orang Yahudi menjawab, "Haza yaumun salihun, ini hari yang baik. Najallahu fihi Bani Israel. Hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dan menggelamkan Firaun. Fasama Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa berpuasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita pun ikut berpuasa karena mengikut Nabi Muhammad SAW. Tidak ada hubungan dengan Syiah. Puasa yang paling abal tiga hari. Sembilan, sepuluh, sebelas. Tak bisa tiga hari, dua hari. Sembilan, sepuluh. Andai tak bisa, sehari pun tetap sah. Tak ada hubung kait dengan syiah. Adapun perayaan syiah itu meninggal Sayyidina Al-Husain tanggal 10 Muharram di Karbala. Maka mengenang kematian Husain itu dengan memotong-motong kepala dan dada. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Jadi ya, kita ada hubung kait dengan Syiah dan kita di baru tak ada mukul-mukul tu. Entahlah Syiah-Syiah yang di Rodenim itu ada. Tahun lalu ada yang SMS ya. Pak Ustadz ini orang membuat perayaan di Kalimantan Barat, balik pap, di balik papan mereka pernah buat seperti itu, diusir. Pokoknya masyarakat kita Alhamdulillah masih memegang teguh perayaan-perayaan. Andai Imam Hussein hidup, dia pun pasti menolak. Man laisa minna man darabal khulud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang masalah Asyura. Apakah ada hadis mengenai ayat dianjurkan baca 10 terakhir surat kahfi di hari Jumat? Man qara'a surat al-kahfi yaumal jumu'ah Siapa yang baca surat al-kahfi Bukan 10 terakhir Itu diskon itu Siapa yang baca surat Al-Kahfi dari sore Kamis malam Jumat pas azan maghrib, bakda maghribnya boleh, malamnya boleh, subuhnya boleh, menjelang khotib naik mimbar cepat datang Jumat boleh sampai sore sampai tenggelam matahari Jumat sore baca surah Al-Kahfi Allah Allahu lahu min nur Allah berikan dia cahaya pencerahan ma bainal ini dari Jumat semalam sampai Jumat depan diterangi Allah adapun yang 10 itu 10 pertama itu hadisnya bukan baca hari Jumat siapa yang menghafal 10 pertama surat Al-Kahfi Allah jaga dari fitnah Al-Masih Dajjal. Sekarang ini jangankan Al-Masih Dajjal, cucu cicitnya Dajjal aja turun sudah banyak orang percaya. Aa Gatot, Dimas Kanjeng, itu cicit-cicit-cicit-cicit Dajjal, orang percaya. Dokter-dokter dari Amerika pun percaya. Maka kalau mau selamat dari Dajjal-Dajjal ini, baca surat Al-Kahfi malam Jumat, hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi sebelum salam baca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu cara yang diajarkan Nabi. Apakah boleh mendengarkan bacaan Quran dari YouTube sambil kerja? Ini saya lakukan agar hati saya. Ya tak salah. Sambil kerja di kantor, hidupkan komputer, YouTube, ngetik. Bagus. Dengar earphone. MP3 Quran. Bagus, tak salah. Hati menjadi tenang. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan Quran. Kalau di Mesir, di pasar-pasar itu yang mutadayin, yang religius, yang taat beragama, itu di warung-warungnya itu ayat Quran. Cuma orang di tempat kita ini asal ayat Quran mati, ya ini yang jadi masalah. Asal putar ayat Quran siapa mati gitu? Siapa mati? Gotong royong hari Ahad diputar di masjid lagu. Ya Asmar Latin Sani. Itu ya Asmar Latin Sani bukan lagu agama. Ya Asmar wahai yang hitam manis Latin Sani, don't forget me. Oh my black sweet, don't forget me. Itu artinya asmar latin saja. Itu diputar di masjid, putarlah ayat Quran. Jangan semua lagu-lagu disangkanya asal lagu Arab. Asal lagu Arab, asal lawan. Nah, bukan, itu lagu-lagu orang fasik itu, tak betul. Apa hukum menulis kaligrafi ayat Quran di dinding masjid atau menggantung dinding rumah ayat Al-Quran seperti ayat kursi? Mubah Mubah Al-aslu fil asya al-ibahah Hukum segala hukum asal adalah boleh Selama dia tidak menghinakan Menginjak-injak Baru Ini Kaligrafi semua keliling Masjid Nabawi Masjid Nabawi itu dari ujung ke ujung Kaligrafi semua keliling Kalaulah kaligrafi itu haram Maka sudah lama dinding itu didempul ulama Arab Saudi Sampai hari ini Tengok kaligrafi secantik-cantik cantik kaligrafi. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi tentang kaligrafi? Syekh, apa guna kaligrafi? Coba tengok kaligrafi. Tengok. Ketika menengok kaligrafi ini, apa yang terfikir? Masya Allah, tangannya sama. Kenapa hasilnya beda? Begitu indah. Kaligrafi ini selesai ditulis 18 Maret 2003. Yang nulisnya siapa? Muktamar. Dari mana Ustaz tahu? Itu tanda tangan Pak Muktamar loh. Muktamar. 14 Muharram 1434. Begitu indahnya. 1424. Berapa tahun yang lalu? Begitulah indahnya kaligrafi. Ketika melihat itu subhanallah. Tak ada haram di situ kecuali dibuatnya bunga. Kenapa daun sama bunga? Karena dalam Islam tak boleh menggambar binatang. Tapi kalau ada orang menggambar kaligrafi, gambar monyet, gambar itu tidak boleh. Arab. Selama tidak ada unsur Arab, maka boleh. Pak Ustaz, saya PNS. Mengeluarkan zakat investasi saya serahkan ke MDA. Yang sedang renovasi bangunan. Apakah boleh zakat tersebut saya serahkan ke MDA? Masuknya kemana itu? إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغنم وفي سبيل الله وابن السبيل masuknya ke fisabilillah kok berani Ustaz memasukkannya ke fisabilillah bukan kata saya buka tafsir Al-Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi semua jalan yang mengagungkan agama Allah masuknya visabilillah. Tapi jangan semua untuk itu. Pakir miskin sampai tak dapat sama sekali. Bagi prosentasi untuk masjid boleh, untuk sekolah MDA boleh, untuk menyekolahkan anak tahfiz. Cari anak dari kampung-kampung yang tak ada ustaz masuk ke dalam, sekolahkan satu dari zakat. Boleh. Anak-anak Malaysia itu dapat zakat selama kuliah di Mesir. Bagaimana hukum menjawab azan? Sunnah. Siapa yang mengucapkan ucapan muazzin kecuali ayat al-salah ayat al-falah dijawablah la haula wala quwata illa billah ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah sampai habis wa halat lahu syafaati wajib dia dapat syafaatku pada hari kiamat Ustaz perempuan kalau melaksanakan salat diutamakan dalam kamar tidur gimana yang ke masjid perempuan afdal ke masjid kecuali kalau menimbulkan fitnah. Di Palestina perempuan tak boleh ke masjid takut diperkosa tentara Israel. Di Suriah perempuan tak boleh ke masjid takut ditangkap tentara Syiah Bashar al-Assad. Tapi di Pekanbaru ibu-ibu yang salat ni apa ada tentara Israel di bawah? Yang lari-lari itu bukan tentara Israel itu. Walaupun mirip-mirip Israel. Dia bukan tentara Israel. Maka datang seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, Ya, seorang datang bertanya kepada Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas, Mukti Saudi Arabia. Syekh, kenapa berdengar? Syekh, bagaimana kalau ada suami melarang istrinya sholat ke masjid? Syekh Abdul Aziz bin Bas menjawab dengan hadis. La tamna'u ima Allah masajid Allah. La, jangan. Tamna'u, kalian larang ima Allah, hamba Allah yang perempuan, masajid Allah. Jangan kamu larang hamba Allah yang perempuan datang ke rumah Allah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jilbab panjang, pakai hijab, jangan pakai aksesoris-aksesoris, jangan pakai parfum harum semerbak, pakai di pintu tercium sama imam depan. Sampai hilang bacaan imam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibana. Yang keberapa tadi ini? Mungkinkan kan harum. Ha. Jangan pula memakai lipstik, memakai tabar rujal jahiliyatil ula, bersolek-solek jahiliyah. Nauzubillah. Dalam majmuk fatawa Abdul Aziz Ibn Baz disebutkan bahawa tingginya Allah sama dengan tingginya Nabi Adam, 60 hasta, lebih kurang 30 meter. Bagaimana pandangan Pak Ustaz? bertentangan dengan ayat. Kalau memang betul ada Syekh Abdul, andai ada. Saya tak menengok langsung. Andai ada, bertentangan dengan dua ayat. Ayat pertama, Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Adam tingginya berapa? Situna zira'an. 60 hasta. Zira' 60 ini. Jadi Allah tingginya sama dengan itu berarti batallah ayat laisa kamislihi syai'un. Satu lagi ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan apapun. Pendapat siapapun di dunia ini kalau bertentangan dengan ayat campak kan Imam Syafi'i kalau jumpa kalian pendapatku bertentangan dengan hadis insah al hadis wa huwa Campakkan pendapatku pakai hadis. Apalagi ayat Quran. Maka pakai ayat Quran. Saya pernah membaca hadis mengenai pertanyaan aynallah, Bagaimana dalam memahami hadis ini? Apakah bisa langsung dipahami secara tekstual? Atau harus melihat kembali pendapat memakai hadis ini? Sudah saya tulis tuntas, tas, tas, tas Dalam buku 37 masalah populer Buka dalam pembahasan memahami ayat dan hadis mutasyabihat Apakah dia mengatakan di atas itu Allah bertempat? Tidak Allah laisa kamislihi syai'un. Kalau dikatakan dia di atas, bisa ditunjuk pakai tangan. Sedangkan kata Imam Tuhawi dalam akidah Tuhawiyah, Allahu munazzahun anil jihati sid. Allah itu suci dari enam arah. Atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang. Lalu Allah bagaimana? Allah sudah ada sebelum tempat itu ada, maka dia tak layak dihukum dengan waktu dan Tempat. Maka kata Ali bin Abi Talib, Allazi al ayna la yuqalu annahu ayna. Dia yang menciptakan di mana tempat itu sebelum ada, dia sudah ada. Maka tak layak dikatakan dia di mana. Lalu pertanyaan Nabi tentang ayna Allah itu, Nabi sedang bertanya kedudukan Allah, bukan tempat Allah. Maka makna ulu Allah itu maha tinggi, bukan tempatnya, tapi kedudukan dan kuasanya. Lengkap dalil-dalilnya, hadis dan ayatnya, lengkap pendapat ulamanya, buka 37 masalah populer. Buku itu sudah hampir ke seluruh, baik yang dikirim pakai pos, baik segala macam ada. Fotokopi, tak saya suruh orang mau fotokopi silakan. Pergi saya ke Bulu Cina, di Bulu Cina tempat fotokopi setinggi toga buku itu dikopi orang. Saya tanya siapa ngopi nih? Ada orang ngopi kemarin Pak Ustaz. Tak apa-apa, untuk siar dakwah, tak masalah. Belakangan ini banyak yang dihebohkan dengan dikeluarkan, dipublikasikan bahwa bumi ini datar. Bagaimana pendapat Ustaz tentang bumi ini datar apa? Mau datar, mau lonjong, mau petak, mau segitiga, tak berpengaruh kepada ibadah kita apapun. Maka saya mengikut ijma, ijma konsensus ulama bahwa bumi itu bulat. Ijma ulama tentang bumi bulat bahwa nanti ternyata petak, bahwa nanti ternyata segitiga, maka dia tidak terkait dengan akidah sama sekali. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah bagaimana dia meninggalkan masalah-masalah yang tidak berpengaruh kepada agama dan ibadahnya. Makanya kalau Bapak Ibu kajian kita, banyak kajian kita itu meninggalkan dulu ulama mengkaji masalah itu karena memang sudah semua masalah sudah selesai. Makanya kalau kita buka buku tafsir abad-abad pertengahan, mereka mengkaji tentang anjing Ashabul Kahfi itu apakah anjingnya warna kuning, apakah hitam, apakah coklat, apakah anjing herder, apakah anjing pudel, apakah anjing kampung. Memang tak ada lagi yang mau dikaji. Rakyat sudah makmur. Zaman sekarang apa dikaji bumi datar sama bulat banyak lagi yang perlu dikaji masalah anak yatim masalah panti jompo masalah suku talang suku sakai suku akid masalah ini lagi orang mengejek-ejek agama kita jadi ada skala prioritas pertanyaan bapak tak salah tapi justru saya ingin menjelaskan amat sangat penting penting kurang penting tak penting yang sangat penting dulu bahas ada beberapa masjid mengadakan program tausiah waktunya setelah azan setelah doa zikir ba'da zuhur. Di masjid kami begitu selesai salam imam langsung tausiah tanpa berdoa dan berzikir. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Kalau dibuatnya setelah zikir, jamaah itu segera menuju uh, rumah makan Bundo Kandong. Karena jam makan siang, maka untuk mengikat itu banyak cara yang dilakukan masjid. Masjid Ar-Rahman begitu selesai azan solat dua rakaat langsung assalamualaikum warahmatullah masjid al falah pun begitu juga antara azan dan iqamat bolehkah membuat tausiah antara azan dan iqamat boleh tak ada dalil melarang itu tidak termasuk menunda-nunda solat karena ada sebabnya baik watawasau bil haq watawasau bisawab lalu kemudian kalau dibuat selesai solat maka selesai solat itu ada zikir ada doa kasihlah waktu agak beberapa menit untuk zikir dan doa, habis itu buat tausiah. Niat pengurus itu baik supaya orang yang tak pernah datang pengajian ke masjid paling tidak kebetulan dia terikat dengan itu. Walaupun dia sudah gelisah betul. Asal habis salam ada pula pengajiannya. Tengok ah Ustaz Somad pula lagi. Ya Dalam satu bulan saya ada satu kali masbuk. Sholat pagi ini saya masbuk. Ustaz, sholat berjamaah saya sedih. Apakah boleh saya salat ronde kedua. Kalau ada solat berjamaah ronde kedua. Boleh? Mana dalil solat ronde kedua? Nabi solat dengan Muaz bin Jawal. Selesai solat Nabi pulang, Muaz duduk di masjid. Datang orang kampung Muaz. Muaz, kami ingin kau jadi imam. Muaz jadi imam, orang kampungnya solat. Itu solat ronde kedua. Tapi jarang saya sampaikan tentang ini. Tak pernah saya buat. Karena tak kita katakan ronde kedua pun ada ronde ketiga, ronde keempat. Karena nanti orang-orang yang mempermudah-mempermudah agama atau ada azan, ayalah salat. Ayo kita ke masjid. Alah ada kloter dua nanti santai aja. Oh, yang saya tak mau tuh. Bahwa dalilnya ada, ada. Tapi saya tak mau. Pokoknya kita bersegera. Intizar salat. Kita tunggu salat. Tapi andai terlambat, ada kloter dua. Ini penting dijelaskan. Saya semenjak pulang haji tahun 2004 sampai saat ini tak mau putus sholat berjamaah. Tapi untuk hari Jumat saya putus berjamaah ke masjid karena oh di Pekanbaru tak ke masjid. Wanita di Pekanbaru tak sholat ke masjid. Bagaimana caranya biar saya tak putus sholat berjamaah? Ibu perempuan tidak wajib. Jangan mewajibkan yang tak wajib. Ibu sudah mewajibkan yang tak wajib. Mau berjamaah terus sampai sholat Jumat pun mau ikut dia. Perempuan kalau sholat Jumat Di Jawa banyak masjid yang perempuan sholat Jumat Di Pekanbaru tak ada Maka ibu tetap sholat zuhur di rumah Jangan merasa berdosa pada perbuatan yang tak berdosa Jangan merasa berpahala pada perbuatan yang tak berpahala Itu kerja setan Makanya beramal dengan ilmu Bukan beramal dengan memperturutkan hawa nafsu Beramal itu bukan dengan rasa Yang rasa-rasa itu Itu rosok Extra joss Beramal jangan dengan rasa-rasa. Saya rasanya tak sah. Bukan rasa. Pikih mengatakan sah, sah. Pikih mengatakan tak sah, tak sah. Jangan ikut rasa. Like and dislike. Enak, tak enak. Bukan itu. Itu rasa-rasa. Islam dengan ibadah, dengan amal, dengan ilmu. Apa hukum wanita haid masuk masjid? Perempuan haid tidak boleh membawa Quran. Tak boleh memegang Quran. Tak boleh membaca Quran tak boleh masuk masjid, tak boleh tawaf. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili dalam pembahasan tentang haid. Jadi kalau ada ustaz membolehkan mungkin dia punya dalil. Saya tak berani karena tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pergi ke dinding rumahnya. Ini mimbar Nabi, dinding rumah Nabi 22 meter ke samping, langsung kamar Nabi. Dipanggilnya Aisyah, ya Umairah, wahai engkau yang Wahai engkau yang putih kemerah-merahan, saking putihnya merah kulitnya, Humaira. Jadi kalau istri bapak di rumah putih kemerahan panggil Humaira, tapi kalau hitam panggil Hajar Aswad. ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerah-merahan, nawilinil humrah, tolong kau ulurkan kain. Tolong kau ulurkan kain. Aisyah tidak mau masuk ke masjid. Kenapa? Karena dia sedang haid. Tengok hadis. Aisyah tak masuk ke masjid. Kata Aisyah, aku sedang haid ya Rasulullah. Kata Nabi, ulurkan saja tanganmu. Tanganmu kan tidak haid. Tangan boleh masuk ke dalam. Badan Aisyah di luar, tangannya kena jendela. Ah, Aisyah tak mau masuk ke dalam karena dia sedang haid. Itu dalil para ulama. Kalau kita dalam keadaan junub malam, mau tidur, kita berwudu pengganti mandi. Apakah boleh baca ayat pendek sebagai zikir untuk tidur? Membaca ayat di dalam hati, tidak dilafazkan di mulut. Sepakat empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tak boleh membaca ayat bagi orang yang sedang berhadas besar. Membaca jahar. Adapun Maliki membolehkan anzahri qalbin dalam hati bagi perempuan yang hafal bagi perempuan yang hafal Quran, dia mengulang hafalannya karena yang hafizoh hafizoh hafizoh itu kalau tidak mengulang dua juz satu hari, dia bisa lupa mengulangnya dengan diam. Perempuan yang hafizoh kalau dia sedang diam, itu mengulang hafalan. Tapi kalau tak hafal dia diam, entahlah, tak kenapa dia diam. Saya pernah diajak oleh teman saya untuk ikut tapakur mempelajari tentang kalbu. Kalbu itu anjing. Kolbu terdiri dari lebih kurang 75 bab dalam waktu 1,5 tahun dan tak boleh putus. Bagaimana cara mensucikan hati berdasarkan Quran hadis. Sebelum saya ikut tafakur itu saya bertanya-tanya dulu sama teman saya bagaimana pelajarannya mengenai kita harus sabar, ikhlas, cocoklah. Saya pikir tapi ketika bab tentang Quran teman saya itu bilang mereka hanya baca arti dari ayat Quran tanpa baca tulis Arabnya. Alasannya karena umur kita tak ada yang tahu. Kalau harus belajar baca Quran dulu panjang pendek tajwid dituhini segala macam. Hmm, sosek eh, ini sosek. Ikut petunjuk ahlu sunnah wal jamaah. Baca Quran pakai tajwid. Habis itu barulah baca lima langkah. Pertama dengar. Setelah dengar baca. Setelah baca paham. Setelah paham amal setelah amal ajar lima anak tangga keluar dari sebalik itu keluar dari ahlu sunnah wal jamaah apakah boleh apabila kita baca Quran pahalanya kita niatkan untuk lebih dulu satu orang misalnya untuk bapak ibu kakek kakak boleh boleh mana dalilnya dua dalil dua dalil hadis satu dalil kias yang pertama Kata Nabi kalau ada orang meninggal dunia cepat-cepat kuburkan. Bacakan pada bagian kepalanya surat Al-Fatihah. Pada bagian kakinya ujung Al-Baqarah. Lillahi maafi samawati wa ma al ard. Dua. Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berpesan. Nanti kalau aku mati. Bacakan di kuburku pangkal Al-Baqarah. Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Ujung lillahi ma fis samawati sampai akhir. Dalil ketiga. Nabi menancapkan pelepah korma, Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Namanya Qiyas Aulawi. Tiga, apakah sholat taubat itu pernah dilakukan Rasulullah? Saya dengar-dengar ceramah, katanya sholat taubat itu tak ada. Ma min muslimin yuzni buzamban. Kalau ada orang berdosa, summa yatatahhar, kemudian dia bersuci, thumma yusalli rak'ataini salat sunat dua rakaat thumma yastaghfirullah minta ampun kepada Allah illa ghafarallahulah Allah mengampunkan dosanya hadis sahih yang jadi masalah semua orang nanya dilakukan Nabi apa tidak? Dilakukan Nabi apa tidak? Dilakukan Nabi apa tidak? Orang yang bertanya mesti dilakukan Nabi, orang ini jahil tentang sunnah. Karena sunnah itu tiga. Sunnah kauliyah, ucapan sunnah fi'liyah perbuatan, sunnah takririyah ketetapan. Dia batasi hanya pada perbuatan, dia sudah membuang dua per tiga sunnah. Qauliyah, fi'liyah, takririyah. Jadi tidak disyaratkan perbuatan Nabi. Bagaimana hukumnya seorang wanita hingga akhir hayatnya belum nikah? Bukan karena dia menolak nikah, mungkin tak dapat dia calon suami yang begitu banyak. Belum tak dapat. Kalau sudah usaha tak juga dapat, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani orang sesuai kemampuannya. Maka hukum menikah itu sama macam hukum taklifi. Ada kalanya nikah itu haram. Nikah itu haram. Kenapa haram? Maaf, maaf, maaf, maaf, maaf cakap. Dia penyakit impoten. Sudah berobat tak sembuh-sembuh. Kalau dia nikah, haram hukumnya. Karena dia akan menganiaya istrinya. Yang wajib nikah itu siapa? Manis amin kumulba. ba'ah. Siapa yang sudah mampu falyatazawwaj, menikahlah. Mampu secara ekonomi, mampu secara fisik, mampu secara ilmu. Tahu dia hukum pikih nikah, sudah belajar nikah, mampu tapi jangan ditunggu harus kaya. Saya ini baru nikah setelah punya kepribadian, mobil pribadi, mau rumah pribadi, kebun bukan itu maknanya. iya kunu fuqara yughnihimullah. Seandainya mereka susah miskin, Allah akan berikan mereka rezeki. Allah mendapatkan fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Maka menikahlah. Tapi andai dia tidak menikah, di dalam hatinya tak ada mengingkari. Nabi mengatakan bukan umatku. Menolak nikah. Saya tak mau menikah. Nah itu baru. Faman an sunnati. Siapa yang menolak sunnahku falaysa minni. Bukan umatku. Apakah dia nanti di akhirat ada di golongan umat Nabi Muhammad? Ya. Selama dia tidak menolak sunnah Nabi, dia tetap akan bersama Buka kitab judulnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj 30 biografi ulama yang lebih memilih melajang daripada menikah Ibnu Taimiyah sampai mati tak nikah Imam Ibnu Taimiyah itu sampai mati tak menikah Imam Nawawi sampai mati tak menikah Imam Nawawi yang punya tafsir Fizil Al-Quran Said Kutub sampai mati tak menikah tapi mereka bukan menolak nikah karena kalau Said Kutub menikah dia tak mungkin nikah dia lebih lama di penjara daripada di luar. Dia akan menyiksa anak gadis orang. Maka yang sudah menikah, Alhamdulillah. Yang belum, nikah. Pak Ustadz, kalau kita merasa jenuh dalam hidup ini, apakah tanda kita kurang bersyukur? Jenuh itu datang dari setan. Orang minta hidup, kita malah bosan hidup. Itu setan punya kerja. Maka banyak-banyak beribadah. Pergi ke rumah sakit. Tengok orang sakit. Pergi ke kubur, tengok orang mati. Pergi tengok orang yang susah-susah itu. Usap kepala anak yatim untuk memfreshkan jiwa ini. Kata Nabi Alaihi SAW, Imsah ra'sal yatim, at'imil masakir, kasih makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, usap kepala orang yatim. Unzur ilaman man huwa asfala minka. Tengok orang yang berada di bawahmu, lebih susah. Maaf, maaf, maaf cacat. Orang orang yang fisiknya kurang sempurna tapi syukurnya luar biasa. Itu malu kita di hadapan Allah. Matanya buta, cacat, tapi syukurnya luar biasa. Doanya lama, zikirnya panjang. Kita yang sehat, berdoa, zikir. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ada beberapa kali salah masuk ke tempat orang pesta. Setelah dalam baru saya lihat kok nggak ada orang yang saya kenal. Kayaknya saya salah nih. Sampai di rumah lihat undangan ternyata memang salah. gimana Ustaz? Haramlah makanan yang saya makan itu. Di satu sisi amplopnya sudah saya kasihkan. Datangi balik bapak tuh bilang sama dia, "Pak, saya salah. Saya makan kemarin di sini. Jadi saya mohon izin." Tapi sebetulnya bapak tak apalah rugi. Makan tuh sikit saya ambil. Kemarin amplop saya itu 100 ribu saya maksudnya. <laughs> Insya Allah dia izin. Kalau kita bawa kawan, saya pernah bawa jamaah acara akikah di Parit Indah. Nah, saya ngomong, Pak, ini kawan saya. Boleh ya? ya. Tapi satu aja Pak Ustaz. Ya, ya, ya. Itu tambahan dari saya. Dia tak ada tambahan. Jamaah kita tulus-tulus ikhlas. Dua kertas lagi. Bolehkah kita sholat di rumah non muslim? Kenapa sholat di rumah dia? Masjid banyak, musola banyak. Kecuali kita tinggal di Papua, ini bukan baru, ini kenapa dicari rumah Simanung Kalit, Uta Ginjang, Uta Julu, Raja Gunung, Sinan Bela. Begitu banyak rumah musola berserak-serak di baru, Ini negeri Melayu, bumi lancang kuning. Tapi kalau mau tanya betul, andai saya tugas ke Papua, lalu di rumah orang yang pakai koteka, boleh saya sholat di situ? Tengok, tak ada najis, tak ada bekas babi, tak ada bekas khamar, suci, bersih, sholatlah. Mana dalilnya? Umar bin Khattab ditawari sholat dalam gereja Al-Qiyamah. Umar tak mau sholat di dalam bukan karena tak boleh. Umar sholat di depan gereja itu. Kenapa Umar tak mau? Karena kalau aku sholat di dalam itu tempat sujudku itu nanti akan dijadikan orang masjid. Masjid Umar bin Khattab dalam gereja. Tengok bijaksananya Umar. Ternyata betul. Sekarang berdiri masjid namanya Masjid Umar bin Khattab. Ini gereja Al-Qiyamah, ini Masjid Umar bin Khattab. Tempat Umar solat. Apa maknanya? Jangankan di dalam rumahnya, dalam gerejanya pun boleh Solat. Tapi jangan gara-gara ini sholat pula. Ini pahami, jangan potong, jangan potong tanya jawab saya ini, jangan potong. Di awal sudah saya kasih prolog dulu. Ini tentang masalah. Semua bumi Allah ini suci, selama tak ada najis kotor di dalam. Tapi kalau ada masalah subhat, ada masalah yang tak subhat, tinggalkan yang subhat. Sholat di rumah orang subhat, ada kesamaran, tinggalkan yang subhat. Sholat di tempat yang suci, di rumah Eh, orang Islam kalau tak ada masjid di sana. Paling afdal di masjid. Adakah hadis bertentangan dengan Al-Qur'an? Tak ada. Hadis datang dari mana? Dari Allah. Quran datang dari mana? Dari Allah. Apa bedanya? Hadis lafaznya dari Nabi, ide isinya dari Allah. Sedangkan ayat lafaznya dari Allah, idenya dari Allah. Lafaznya dari Allah. Sedangkan hadis idenya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad. Sama-sama wahyu, tidak ada bertentangan. Kalau ada hadis bertentangan dengan ayat, yang bertentangan itu bukan hadis dengan ayatnya. Kepala otak itu yang miring. Bertentangan. Makanya itu dibahas dalam satu ilmu khusus. Apa nama ilmunya? Ilmu muskil hadis. Ingat, nama ilmu yang membahas kalau ada ayat seolah-olah bertentangan dengan hadis ayat kata dia bertentangan nama ilmunya muskil hadis kalau hadis bertentangan dengan hadis, nama ilmunya mukhtaliful hadis. Kalau ayat bertentangan dengan hadis, namanya muskil hadis. Muskil hadis 2 SKS, mukhtaliful hadis 2 SKS. Hmm. Mata kuliah saya di UIN. Nama mata kuliahnya mukhtaliful hadis. Benarkah Umar dan Abu Bakar pernah membakar sebagian hadis? Bukan membakar. Ini mesti dijelaskan dengan baik. Baca dalam buku Tarikhus Sunnah, sejarah hadis. Ditulislah hadis banyak-banyak, bercampur antara ucapan orang dengan ucapan Nabi. Ini kalau dibiarkan nanti akan menimbulkan problem, masalah. Jangankan hadis, Quran pun pernah dibakar. Mana Quran dibakar? ketika saat berkelahi orang Azerbaijan. Waktu itu sahabat Nabi ke sana namanya Hudzaifah ibn Yaman. Mereka berkelahi gara-gara bacaan. Maka disatukanlah dalam bacaan mushaf Utsmani. Adapun yang lain daripada itu dibakar. Jadi jangan katakan hadis dibakar karena banyak hadis palsu. Quran dibakar karena Quran itu yang asli yang sekarang ini palsu. Itu Syiah punya kerja. Tengok mereka cara menyusupkan taskik keraguan-raguan. Itu namanya siasah syariah. Keputusan ulil amri khalifah amirul mu'minin untuk meredam masalah-masalah. Maka hadis yang ada sekarang terpercaya diriwayatkan oleh para imam dengan sanan cukup lima syarat. Syarat hadis sahih lima. Tak cukup lima syarat maka jatuh derajatnya. Pertama, mesti bersanat. Kedua, sanat bersambung riwayatnya adil tidak pernah melakukan dosa besar, menghindari dosa kecil, menjaga muru'ah. Ketiga, orangnya babit, kuat ingatannya. Keempat, salamatum minas syuzuz, tidak terdapat syaz, tak boleh riwayatnya bertentangan dengan riwayat lain. Keempat, selamat dari illat, sababun khafiyun yaqadah fi sihatil hadis. Ada satu sebab kecil yang merusak. Kalau selamat dari lima ini, barulah dia hadis sahih. Kertas terakhir. Bagaimana cara menyadarkan teman yang suka sesama jenis? Di kampung itu banyak yang suka sesama jenis. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Pertama, tablik akbar. Buat pengajian. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, daurah, apapun namanya yang jelas. Judulnya apa? Laknat terhadap umat Nabi Lut. Yang kedua, buku. Cari buku-buku yang mengungkap tentang azab terhadap umat Nabi Lut, kaum Sadum di Jordania. Yang ketiga, downloadkan ceramah-ceramah, ceramah ceramah ceramah ustad ustadz bermacam macam, buatkan satu sini. Langsung buku ceramah. Keempat, pemuka masyarakat, tokoh harus ada hukuman. Kalau dulu ada khalifah, maka ada hukuman namanya takzir, memberikan efek jerah. Zaman Nabi, kalau orang laki-laki ke perempuan-perempuanan, laki-laki yang melambai diasingkan ke suatu tempat namanya naqi. Tempat pemakaman di Madinah namanya Baki. Tempat pengasingan orang yang agak-agak mengalami kekacauan seksual namanya Naki. Sebelum dia melakukan hubungan. Tapi kalau sudah sempat melakukan hubungan, tengok ada langkah preventif pencegahan, ada yang sudah terjadi. Sebelum terjadi diasingkan supaya dia tak bergabung dengan laki-laki yang sehat karena dia dianggap orang sakit yang perlu direhabilitasi. Tapi kalau sudah sempat melakukan hubungan, man ra'aitumuhu kalau kalian dapati tertangkap basah man amila amala qaumil melakukan perbuatan Nabi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul maka kedua-duanya dihukum pancung. Insya Allah, saya yakin dan percaya kalau tertangkaplah orang homoseksual dipancung di depan masjid agung ini masjid raya ini semua yang homo-homo diundang satu pekan baru menengok yang dipancung sehat semuanya yang sebelumnya melambai, hai, hai. Sehat semua. Karena itu terapi yang luar biasa. Menengok kepala putus, menengok darah tumpah, itu urat-urat homonya sehat semua. Luar biasa. Saya melihat kepala orang dipancung di masjid Kisos, dua sekali tengok. Nah, itu hukum dalam fisik luar biasa. Karena hukuman. Bukan berarti saya dulu homo, enggak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya memberikan efek ke dalam diri luar biasa. Sampai hari ini andai ada jamaah, Pak Ustadz mau tak Ustadz kami bayari umroh nengok hukum pancung. Syukron. Terima kasih. Sekali itu cukuplah.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 Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran barakan fih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.